Kalau seorang itu berakal, maka hendaknya dia itu tidak akan sombong tidak akan sedih, tidak akan susah, tidak akan tergunakan. Kenapa? Dipikirkan dan Dipikirkan. Jadi buat apa kita memikirkannya? Buat buat apa kita sedih karenanya? Itu maksudnya di sini. Lianahu yadurru wa Yang ada itu adalah membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena lintasan di dalam hati kita yang terkait dengan dunia itu yang menciptakan siapa? Setan. Yang mengadakannya di dalam lintasan kita itu siapa? Setan. Nah, jadi setan itu selalu akan menggoda kita dengan dunia, cinta kepada dunia. Berkobarnya hawa nafsu di dalam diri kita. Ini adalah memang Allah ciptakan setan dan cinta dunia serta hawa nafsu itu untuk menguji kita. Tapi kalau kita tahu teorinya, <clears throat> maka kita akan selamat daripada cinta dunia maupun godaan hawa nafsu itu. <clears throat> Makanya di sini katakan, kalau kita sumpah karena dunia, sedih karena dunia, ketahuilah itu adalah sesuatu yang membahayakan. Kenapa kita mendapatkan siraman rohani daripada semua alim itu dengan sumpek kepada karena dunia, sedih karena dunia. Itu akan membahayakan dan tidak sama sekali bermanfaat. Kalau kita sumpek tentang akhirat, kita bayangkan <clears throat> karena kita nggak bangun malam, sedih, sedihnya kita itu dapat pahala. Bahkan dikatakan orang yang bangun malam tapi dia khusyuk karena bangun malamnya dan orang yang tidak bangun malam karena menyesal dan menyesal karenanya itu yang kedua itu lebih baik daripada pertama bahkan pahala yang kedua lebih banyak daripada pahala yang pertama karena pahala yang pertama habis dengan ujung pahala yang kedua dia dapat dengan penyesalan nah, jadi kalau urusan akhirat menyesal dia dapat pahala faedahnya kedua dia akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dia bertobat karenanya. Dan dia berusaha berjanji kepada Allah Ta'ala untuk akan melakukannya dan tidak akan melalaikannya. Nah itu kalau menyesalkan akhirat, tapi kalau menyesalkan dunia apa yang kita dapatkan? Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, sudah ada ketentuannya. Hari ini kita dapat berapa, besok kita dapat berapa, lusa kita dapat berapa, sampai kita meninggal dunia nanti sudah ada aturannya. Setiap hari berapa kita dapatkan. Tinggal syukurnya saja. Jadi kalau semua kita pikirkan, apakah akan berubah sesuatu yang hilang dari kita atau sesuatu yang kita harapkan? Tidak ada perubahan. Itu kalau urusan dunia. Kenapa dunia sudah tetap, tapi akhirat kita itu tergantung kepada usaha kita. Sehingga yang terkait dengan usaha kita itu bisa diharapkan. Tapi yang terkait dengan ketentuan kita itu tidak akan bisa diharapkan. Nah, jadi kalau kita sumpah, hendaknya sumpah terkait dengan A, akhirat, tapi jangan sumpah terkait dengan dunia Ya, dunia kenapa dunia itu sudah ada lo kenapa sih kita jadi sumpah karenanya harusnya kita dapat karena suatu hal nggak dapat harusnya kita dapat karena keserobot sama orang akhirnya nggak dapat akan kayak semacam itu membuat kita itu menjadi sedih karenanya padahal lintasan hati untuk mengatakan ini kan kesempatan saya kok jadi serobot teman kita kan harusnya saya yang dapatkan kok jadi dia nah itu lintasan semacam itu datang dari Padahal ketentuannya hakikatnya apa? Hakikatnya sudah ada. Hakikatnya dia nggak dapat memang pada hari itu. Nah, oleh karena itu, bagi seorang talibul ilim itu yang paling penting untuk dibina, yang paling penting untuk ditancapkan dalam hati kita dan sanubari kita itu adalah kita berkeyakinan, beriman bahwasanya yang namanya dunia itu sudah diatur oleh Allah Taala dari mulai kita lahir sampai kita meninggal bahkan sebelum kita lahir lakukan. Ingatkan bagaimana hadisnya Nabi. Ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu, ketika berumur 120 hari, tepatnya 4 bulan, maka Allah menentukan apa? Rezekinya, ajalnya, jodohnya, itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Ketiga, sesuatu yang ditentukan. Sesuatu yang ditentukan tidak perlu pikirkan. Karena apa? Sesuatu yang secara, secara sistem berlalu dan akan berlalu. Sama seperti halnya nanti ada yang terpikirkan di antara kalian makan pagi apa tidak? Ada? Kenapa? Pasti dapat. Makan siang ada yang mikirkan. Makan malam ada juga. Pasti dapat. Sama ketentuan kita dalam rezeki kita terkait dengan baju, terkait dengan uang, terkait dengan makanan, terkait dengan jodoh, terkait dengan semua hal yang terkait dengan dunia sudah ditanggung dengan Allah oleh karenanya dikatakan dalam sebuah pepatah, kalau kamu tidak tahu di manakah adanya rezekimu, ketahuilah bahwasanya rezekimu itu sangat tahu dengan alamatmu. Dia pasti akan sampai kepadamu dan tidak akan lupa. Nabi Rasul dalam suatu hari saya sebutkan bahwasanya setiap butiran beras, butiran gandum, butiran jagung, dan butiran apapun asal muasal makanan kita itu sudah ada ketentuannya kita tuh bulan bulan jadi kalau bukan dijatuhkan untuk kita tidak akan sampai pada kita makanya Allah Allah Al Habib dan Said Ibrahim rahimahullah rahmatan abrar beliau menggubah sebuah syair yang sangat luar biasa yang menyentuh hati kita dan memberi semangat kepada kita bahwasanya semua itu sudah ada apa itu Gaudamin ta'ala birrizkil gawam bil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghayrik lam yasil ilayk walladhi qusim lak hasilun nadik fastaqil bi rabbik walladhi alayk fi fardil haqiqa il المسنون la yatsur همك ma kutir yakun jadi Allah Ta'ala sudah menjamin rezeki hamba-hambanya sebagaimana tertera di dalam kitab Al-Qur'annya yang bukan untuk kamu tidak akan sampai kepadamu Ya untuk kamu pasti akan sampai kepada kamu. Kalau sudah tahu hal yang semacam itu, kenapa kita tidak menyebutkan diri dengan syariat yang terjaga ini? Dan ingat satu hal, sesuatu yang Allah tentukan tidak akan mungkin berubah. Maka hendaknya hilangkan segala kesedihanmu, hilangkan segala kesumpukan Nah, jadi tidak ada artinya. Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min fil ardi illa alallahi Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di muka bumi kecuali pasti Allah yang menanggung rezekinya. Kamu lihat tuh sebuah e, eh, cicak atau cicak. Nah, yang di atas tuh cicak ada sayapnya nggak? Makanannya yang ada sayapnya bukan? Jawab makanannya karena ada sayapnya. Apa nyamuk, serangga-serangga kecil itu kan makanannya cicak. Kok bisa? Cicaknya nggak punya sayap tapi makanannya punya sayap. Nah, apakah yang semacam itu tidak membuka sanubari kita pikiran kita oh ternyata lihat cicit nggak punya akal tapi Allah ngasih makanan itu sesuatu yang bersayap tapi bisa dimakan sampai kepada cicak itu apalagi kita yang kasih akal asalkan kita mau usaha asal kita mau jemput ya pasti datang rezeki kita jadi rezekinya itu sudah ada beda antara sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada itu beda seperti kalian saya tanyakan mau kemana mau jemput suami, suaminya belum ada. Nah, itu namanya apa? Jalan, jalan nah itu namanya. Nah, tapi kalau bisa katakan mau kemana saat mau jemput istri, amatku dijemput. Kalau kalian bukan menjemput, mencari iya gitu. Nah mau kemana? Mau mencari jodoh, ya silahkan gitu. tapi kalau mau kemana, mau jemput suami, di mana suami kan belum ada. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang ada itu dijemput. Sesuatu yang nggak ada itu dicari. Rezeki itu ada. Rezeki itu ada, tinggal dijemput. Jemput itu mana usaha, upaya. Kemudian kata beliau, wa humumud dunya la takhlu lidulma fil qalbi. Jadi hati kita ini bagikan sebuah kertas yang putih lembarannya. Kemudian lintasan-lintasan terkait dengan dunia, lintasan-lintasan terkait dengan dosa, itu akan menghitamkan sesuatu yang putih itu. Sehingga kalau sudah sesuatu yang putih itu terkontaminasi dengan noda, apalagi sampai seluruhnya tertutup, maka sama bagikan sebuah cer, cermin, kaca tuh. Kalau kaca itu bersih kita bisa melihat tak? Tapi kalau kacanya kotor, banyak nodanya, maka remang-remang semuanya kotor sama sekali nggak ada gambarnya nah, sama hati kita seperti itu kenapa hari hati para wali itu begitu ada satu orang di depannya dia langsung paham kenapa hatinya itu bagaikan kaca semua di depannya kelihatan nah, gitu. bahkan kacanya para wali Allah yang berupa di dalam hati sanubarinya mereka itu itu bisa menembus sampai menembus tembok menembus beberapa eh, tempat yang sangat jauh bisa nah, berbeda dengan cahaya beda dengan cermin yang kita punya ini itulah kekuatan nur dan cahaya Allah Subhanahu wa taala nah, jadi kalau kita itu terlintaskan terpikirkan sibuk pikiran kita terkait dengan dunia maka akan menggelapkan hati kita sebaliknya wahamul akhirah ihmilu alaih kalau kita itu sumpah karena akhirat pikiran akhirat urusan akhirat kalau dipikirkan itu akan membawanya kepada kebaikan akan membawanya kepada kebahagiaan walaupun pada awalnya seakan-akan susah sholat itu susah susah tapi enak habis itu puasa susah apa sih? susah tapi enak habis itu nah, jadi sesuatu yang enak itu setelah itu susah gak ada sesuatu yang enak setelah enak gak mungkin tapi yang terjadi di dunia ini adalah setelah enak enak setelah gak enak enak Inna ma'al usri Inna ma'al usri Jadi bulan madu itu berapa lama? Satu bulan kan? Nah, mari katakan bulan madu. Bulan madu itu biasanya asik, romantis saja, senang-senang saja. Habis itu ada gesekan-gesekan, ada masalah demi masalah. Makanya kan banyak suami istri yang sampai bertengkar, sampai bercerai, sampai berselisih dan sebagainya. Karena apa? Itulah dunia. Habis senang, gak senang lagi. Habis gak senang, senang lagi. Nah, jadi habis sholat, habis giamul lel habis kita bangun malam, habis kita capek-capek, menghafal, meroja, amutola'an. Nanti kita senang karena kita punya ilmu banyak. Orang bertanya, kita akan bisa menjawabnya. Kita mendapatkan kepuasan karenanya, dapat pahala. Dan kepuasan ketika kita memberikan kebaikan kepada manusia itu akan berubah dan ternyata menjadi bukti nyata daripada keberkahan. Keberkahan itu adalah sebab daripada kebahagiaan, kebahagiaan sehingga orang yang paling banyak kebaikannya pada manusia adalah yang paling bahagia. Wal istighal bis salati al khusyu. Kalau kita itu selalu memikirkan akhirat, maka itu akan menyibukkan kita untuk sholat. Sehingga sholat kita itu menjadi khusyuk karenanya. Tapi sebaliknya, kalau kita mempunyai kesupekan, kesedihan, pikiran terkait dengan dunia, sholat nggak bakal khusyuk. Ya coba kalau sholat kita punya pikiran, habis berantem, habis kita di, di apa, e, ditagih hutang, habis kita ada urusan dengan orang rugi kita, sholat gimana? Bisa khusyuk? Sulit khusyuk. Tapi kalau kita ingat akhirat, ya Allah ingat pasti ya mana orang sebelah sudah mati ya dia pada masih muda sebagainya kita sholat terus enggak? nah, ingat akhirat ingat akhirat khusyuk kalau ingat dunia nggak bakal khusyuk nah itu artinya orang kalau ingat kepada akhirat akan menyibukkannya untuk khusyuk dalam sholatnya tapi kalau urusan dunia tidak akan khusyuk oleh katanya jadi urusan dunia itu jadi andalannya setan nomor satu termasuk terkait dengan perempuan, harta benda itu kan dunia semuanya itu. Itu andalan setan. Kalau kita ingin tahu setan itu ada atau enggak ada, kita kan kayak yakin karena kelihatan kan. Setan itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana-mana dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam darah kita, semuanya ada setannya. Cuma kita kan nggak merasa. Kalau ternyata demi kita itu benar-benar ada setan. Kalau kita mau merasakan gampang, mudah. Nggak perlu kita ngelihat kayak gimana sih di sensor kayak gimana pun setan nggak kelihatan karena setan itu makhluk ha halus. Jadi nggak masuk ke sensor itu nggak masuk. Kalau masuk sensor setiap kita mau masuk ke bandara bunyi terus. Karena setannya ada terus. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin tahu gimana sholat Eh, coba sholat, begitu sholat pasti yang tadinya nggak dipikirkan datang Siapa yang membuat pikiran itu? Setan. Setan. Setan nggak mau kita khusyuk. Kalau kita khusyuk, jodohnya cepat tuh. Dapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu laduni, dekat pada Allah Taala, terbuka hatinya, lapang hatinya. Salat kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Mungkar. Berapa banyak orang wali itu dibuka karena salatnya. Nah, jadi karena sholat itu memang sesuatu yang luar biasa Bayangkan tidak ada suatu situasi, suatu keadaan yang lebih baik daripada sholat. Kenapa? Jadi kita sholat, kita menghadap bukan kepada presiden. Kalau kita menghadap presiden gimana mulianya? Ternyata Ustaz Segap misalnya diundang oleh Presiden Jokowi. Wah, jadi omongan semua orang. Ternyata Ustaz Segap misalnya diundang oleh Raja Saudi Arabia. Misalnya, wah, jadi omongan setiap orang itu kan heboh. Tapi ini lebih dari itu. Kita berada di depan Allah. Kalau sudah kita mengatakan Allah Akbar, Akbar Allah. Allah melihat kepada kita. Allah datang dengan rahmatnya kepada kita. Kalau terlintas sesuatu yang tidak-tidak di dalam salat kita, maka Allah Ta'ala akan berkata demikian kepada kita. Abdi yara ilama huwa khairu minni. Hambaku ini telah melihat kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Ada lebih baik daripada Allah? Itu Allah katakan. Setiap kali terlintas sama salat kita, dia katakan. Makanya ingat hadis itu terus. Sekali dimaafkan, dua kali dimaafkan, datang lintasan setiap kali dan tidak berusaha dihilangkan, maka kemudian dicampakkan sholat itu kata Muhammad sebagaimana seorang menyampakkan baju yang sudah usang dan tidak terpakai lagi. Nah itulah. Sebabnya apa? Sebabnya karena setan. Coba karena ada setan kita aman. Jadi enggak, jangan jangan berharap bahwa setan itu kemudian ada waktu tidurnya oh cepat kita sholat, sholat duha yuk kenapa setannya lagi tidur <laughs> nggak ada setan tidur jadi kalau kamu istirahat dia istirahat tapi dia nggak tidur dia nunggu kamu bangun sampai dia itu berada di telinga kamu dia itu sambil apa e, selonjoran di mana hidung kamu sih kayak sunnah kan kalau seumpama kita bangun masukkan air ke dalam hidung supaya apa nggak ada tempat untuk untuk setan kalau kita bangun azan sudah kumandangkan kita bangun masih kita masih tidur maka telinga kita dikencingi setan karena apa kencingnya itu berupa sihir supaya dikencingi supaya apa supaya dia itu gak gampang dengar oh itu hasanah supaya dia itu gak gampang dengar nasihat yang baik untuknya itu kalau kita mau tidur apa yang dilakukan oleh setan diikat tiga kali ikatan apa itu sihir itu gum nim naumah tawilah tidurlah kamu tidur yang panjang nah gitu sehingga kata Nabi Muhammad SAW caranya gimana? Waktu kamu bangun, waktu kamu tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bangun langsung baca doa. Udah itu ambil udu lalu sholat. Nah kalau sudah baca doa, ambil udu, sholat, lepas itu tiga tiga. Nah tapi kalau kamu bangun sudah terlanjur azan, nah sudah sulit untuk mendapatkan manfaat daripada nasihat itu. Kenapa? Memang setan sengaja sudah mengencingi telinganya itu. Oleh karenanya jangan mau sampai telinga kita dikencingi oleh se setan. Bahkan sebagian para ulama, para solihin itu kalau sudah dia itu terbangun ternyata setelah azan maka dia ambil air dicuci telinganya. Karena apa? Karena dia beranggapan bahwa setan benar-benar kencing di telinganya. jadi hidayah seperti itu. Ada lagi satu cerita. Ada satu orang yang datang kepada Abuya, ayahnya Abuya Said Alwi Al-Mali di mana dia itu ingin meminta ijazah karena dia itu dari saking peliknya kali ya menyimpan harta di dalam tanah di Mekah kan gurun pasir antara satu dan yang lainnya sama saja namanya juga gurun pasir disimpan dalam tanah mungkin takut ketahuan istrinya atau ketahuan keluarganya atau ketahuan siapa gitu begitu sudah ditanam dalam tanah eh katanya lupa di mana tempatnya dia cari ijazah apa yang bisa menemukan tempat itu datang pada Said Al Maliki ketika dapat datang pada Said Al Maliki dia bilang oh ada ijazahnya mujarab gimana nanti kamu pulang kamu sholat 100 rakaat insya Allah ketemu besoknya ketemu sudah dia cepat-cepat pulang untuk melaksanakan amalan itu karena dia cepat cepat untuk mendapatkan harta itu kembali setelah sholat isya sampai ke rumahnya langsung sholat begitu sholat Allah Akbar langsung ingat belum satu rakaat belum dua rakaat belum seratus rakaat baru Allah Akbar langsung ingat akhirnya sudah mau diteruskan gimana orang sudah ketemu langsung ingat nah, hanya dia besoknya bawa hadiah banyak kepada setan balik malik dia bilang ya Allah Habib Masya Allah ijazahnya itu mucerah betul masa saya baru takbir saja langsung saya ingat nah, maka ketawa Habib saya evaluasi bukan ijazahnya, bukan amalan yang hebat, tapi setannya nggak mau kamu sholat. Jadi sebelum dia itu sholat satu dia dapat pahala besar. Sebelum itu terjadi diingatkan. Gitu. Nah, jadi dunia itu diingatkan di mana? Di waktu sholat. Nah makanya kalau kamu punya utang, lupa siapa yang utangnya sholat aja. Kamu punya masalah masalah terkait dengan dunia, kamu bingung apa jawabannya? Ah sholat. Pasti setannya datang. Makanya kan sunnah kalau kita mau sholat baca apa? Robbi bika min hamazatis wa bika rabbi. Nah, jadi itu dibaca sebagai apa? Solusi kalau kita itu ingin soal kita tidak dihinggapi, tidak digoda oleh setan kita baca itu. Baca lagi, qul a'udzu birabbin malikin. Nah, itu sampai akhirnya. Itu insyaallah mujarab untuk menghilangkan was-was yang ada di dalam Kemudian wa tahsilul ulum. itu pula kalau kita itu memenuhi pikiran kita dan urusan akhirat. Nah, jadi kayak gimana sih memenuhi pikiran kita urusan akhirat? Gini loh. Habis ini, habis pengajian mau ngapain? Ayo. Nah, mau ngapain habis pengajian? Olahraga, enggak ada olahraga. Mau mandi. Mandinya diniati, mandi supaya apa? Nah, supaya semangat belajarnya. Supaya seger, supaya bisa melaksanakan sholat Tuhan. Nah, setelahnya apalagi habis itu apa makan supaya kuat badannya habis makan apa kita akan belajar siap-siap mutolaah sebelumnya nah, itu semuanya itu urusan akhirat tuh Baik nanti duhur selesai taklim langsung akan melaksanakan sholat jamaah mau nunggu di sop paling depan habis sholat jamaah pertama kali berada di jam kamar kenapa siap-siap untuk makan siap untuk apa supaya kuat badannya untuk melanjutkan pelayanan di muadalahnya. Nah, jadi semua urusan akhirat dikaitkan dengan akhirat. Kalau seperti itu, maka kamu akan mendapatkan sholat khusyuk, akan mendapatkan gampang mendapatkan ilmu yang manfaat ini. Apa katanya? Wa tahsilul ulum. Akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Kenapa? Menyibukkan urusan akhirat di dalam pikiran kita. Yumfil hamma wal huzun. Dan kalau kita sudah sibuk dengan sholat yang khusyuk, sibuk untuk mencari ilmu, maka nanti hal itu akan menyebabkan kita jauh daripada kesumpe kesempatan yang bikin kita itu tidak sumpah itu apa akhirat kalau kita ingat akhirat nggak sumpah kalau ingat dunia sumpah kalau kita ngelihat ke belakang pasti sumpah lihat ke depan tidak nah, oleh jadi jam pernah kita lihat ke belakang tapi lihat ke depan masa lalu kita tutup tapi masa depan itu adalah sebuah hara harapan yang cerah buat kamu semuanya gitu. Tergantung bagaimana kamu akan memulai masa depan kamu. Jadi hendaknya seperti itu. Sibukkan hati kita, sibukkan pikiran kita dengan urusan akhirat niscaya kita akan kuat hafalan, mudah untuk mendapatkan hafalan yang kuat, mudah untuk mendapatkan ilmu yang banyak, mudah untuk mendapatkan kehusukan dalam ibadah. Nah, tapi sebaliknya kalau kita sibukkan pikiran kita dengan urusan dunia, urusan jodoh, urusan makan, urusan harta benda, urusan hutang dan sebagainya, maka akan menyebabkan kita itu sulit untuk menghafal, sulit untuk khusus dalam sholat, sulit untuk meraih kebaikan. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya terpilih sebagai orang-orang yang mau belajar ilmu agama, mudah mempelajarinya, mudah menghafalnya, kuat apa yang kita pahami di dalam hati dan kemudian menerapkannya dalam keseharian kita dan semoga kita semuanya masing-masing mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebaikan, ilmu yang akan menjadi saksi yang baik untuk kita semuanya, ilmu yang akan mendekatkan kita pada Allah dan Rasulnya, serta ilmu yang akan menuntun kita untuk meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya bunyatin salihah wa ala man salih al-Fatihah.